Nabi rahmah wakil واقيموا الطعام وسيروا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا الحوائج بإيجاد الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير Juara Kuningan untuk yang kesekian kalinya saya kembali ke Kuningan. Kuningan ada Kedekatan emosional. Saya pengen jadi bupati di Babelan. Bupati mah cocok Kira sih bapak jam ada. Ustaz ini jadi bupati, Allah dicabakan dan gedean. Ternyata bahagia tidak harus jadi kapolres, itu nah tugas. Pak Yudinya. tidak harus jadi bupati nih. Ya, sesuai Ustaz Emi mah bahagia sederhana ketemu kalian sering gitu iya. Jangan lupa bahagia. Bahagia itu sederhana, diciptakan bukan dicari. Jangan menunggu berkumpul untuk bahagia. Berkumpullah sering-sering seperti ini dalam ingat ke Allah di frekuensi dan resonan yang sama. Demi Allah, saat ini pun Allah bahagiakan kita. Bahagia. Oh, Sang merinding turun dari pilar Allah itu diabringkan budak big brother, black horse, big king. Hah, segala rupanya. Kalau berarti benar. subuh, sakasur, sahur, sahur, hati-hati, kudu tetap sajalur, abur setuju? Setuju! Dulur, sing luwih apur, batur kudu jadi dulur. FTC, Briges, e, Monrek, GBR, Brotherhood, Vespa, KDK Jelma, Marjal, Dinabetul Cuma, Marjal, Betul Bapak, Jelma, motor sirik kecro sirik kecra, usum nggak kekinian kekunoan. Dan itu ada jahiliyah. Jangan mau diadu dongakan Satu bersatu bersaudara. Ngahiji muapah ini, papisah mau jadi dua. karena nas ummata tidak Asal manusia satu Adam dan nabinya satu Islam Muhammad kitabnya satu Al-Quran Allahnya satu La ilaha Bapak menyatakan, dijanjikan, menjanjikan Tidak cukup dengan sering menyatakan Tapi harus mampu menyatukan Karena aku tanpa kamu kan kita Kita tidak sama di kartu tanda penduduk Tapi kita bisa memiliki kesamaan di kartu keluarga Keluarga api Ah, pengen istri ke orang Tunisia. hukmun sukuna orang, rek non rek rek briges rek brotherhood rek rek dasar rek GBR kudu jadi suku kuningan setuju setuju jadi hiji jadi kabe setuju setuju Bentrem di mana wae tolong mau kedahan sedot nangis nangis kisi nawai madu iruan menyakiti menyengat tapi bukan untuk menyakiti menyehatkan bapak ayat surat an-nahl kuningan kudu jadi sarang iruan sarang lebah sarana dari hasilkan batu nawai ormasna nawai organisasina nawai komunitasna tentu di mana sering saling menyapa kita tidak suka pakai seragam tapi demi Allah kita suka keseragaman Allah wakar Allah Bungkusan Epi di foto ngacung bejuluk main kita kolong right kalau abang ayo orang digenggam dan dikendalikan oleh kekuatan darinya. Saya bertanya ke masjid. Allah, Allah wa la quwata ilah billah. Tau rasa bisa, tapi kudu bisa nggak rasa. Tau rasa benar, tapi kudu benar nggak rasa. Tau rasa pinter, tapi kudu pinter nggak rasa. Tau rasa bersih, tapi kudu bersih nggak rasa. Tau rasa cukup, tapi kudu cukup nggak rasa. Ngaji rasa karena lu tidak bisa bohong cek cek sop-sop tolong apapun minumannya apapun makanannya nantinya nanti saya botol losor mungkin saya tak sosok jadi sponsoran endorse deh bayu lima dengar karakternya berbeda tapi kesalahannya dengan tauhid one finger tauhid movement maka kajian berikutnya beda juga buka tabu kupas tuntas masalah tauhid ngopi kupas tahu ngobrol perkawis iman ngobrol perkawis islam ngobrol perkawis islam di kupas tahu kupas tuntas masalah tauhid supaya غلام هيجي أكون الدنيا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون takut lah kepada satu hari di dunia ini sadapur sasubur sakasur salbur tapi di akhirat aku tidak diberitahu oleh bapaknya Nuh dengan anaknya, Lut dengan istrinya, Asia dengan suaminya, Muhammad dengan saudaranya, terpisah yang lain di neraka, sebagian di surga. Kuningan mereka itu baik, bukan? Dengan naon sih kan? Ganti yang bosan. Dengan naon, tapi dengan naon kan yakin mau naon-naon. Mau dengan apa oh, atau kayaknya nyawa? tapi tong tapi tong Kenapa kita harus bersatu? nah kuburan ke papangi ke bisi ke lo batur berlari pernah sama masjid di di Islam sih kurang tanya ke Allah ya Allah karena dulu kami pernah ngaji bareng ada nggak saudara kami yang sudah wafat kami ingin ketemu dipertemukan di kuburan demi Allah hidupkan setelah kematian hidup setelah mati akhirat setelah dunia ada satu hadis menyatakan orang yang satu frekuensi satu resonansi nikmat tubuhnya telah berkumpul dalam nuansa yang berbeda di frekuensi yang sama maka potong suku jangkrik coplok bulu jangkrik ngkorok nungadu jangkrik rugi kumpulkan dari hidup aku kurangnya sama di ada jangkrik awal kenapa ada lagi dengan perbedaan tidak ada ya, tidak ada ya sama manusia itu DNA beda sidik jari beda ya kalau melihat mawar lihat bunganya jangan lihat suri nanti dia mungkin sian infeksi, sian amputasi. Kalau yang satu tuh kan Kalau saya di Bandung Pak sudah lima tahun, alhamdulillah geng motor dimanapun sholatnya sama masjid. lukunya baru sejujurnya baru pernah nggak? Beda geng bersolat saya. Ini sama berikan sebagai geng RS e, tapi bisa. kita dudukan, kan, utaninas, jimat. Dari sibuk bersatu sama dinas sholat. Maka the real man go ke masjid. Saya pesankan kepada komunitas motor khususnya pengen pemotoran maka jadi syaratnya hulu di sekolah berpemotoran. Terus CPNS gas orang saluting mau ada keren bola setuju? Setuju. Karena panggilan Allah cuma tiga kali satu panggilan ada panggilan Allah. Dirmantan apa kamu yang kayu baru lama gitu Allahu Akbar Allahu Akbar jadi mendatangkan di rumah saya keadaan Malaysia Alhamdulillah masjid biru penuh mau Ustaz anak-anak nih ayo ya Allah sholat Dakwah saya mengajak bukan mengejek. Dakwah saya membina bukan menghina. Dakwah saya menyayangi bukan menyayangi. Dia berkembang biak dibagi dengan berkembang baik. Ingin cepat sembuh, cepat sembah. Beda sahur, kepeknya sahur. Tenang, tegang, Kapolres. Kapolres akan tenang kalau masyarakatnya kondusif banyak. Bakal bintu, bilang aja bakal kuningan. Nah, di berasa perbedaan, lawan satu ahli rumah, untuk masa kuningan karena aset dari di Bandung alhamdulillah gereja sedikit Ektesen berhijrah Mereka Sani'ah GWR berbulu Allahu Akbar Allah Mereka keluar Fa'ain anda kabut mereka mana Hanya tiga kali saja tidak dipanggil Allah Satu musim ada Memat, mem ada, Selesai kerama ayam macet, konser korban Tapi boleh senang ini Ini sama Kuningan, Kuningan kota berwudu. Sempat? Oh, berwudu mah air itu dari dengar apa Sembarangan itu jadi baik. Eh, nafsu teh jarang wudu. Maka tadi kalau beremosi sedang bereaksi emosi peperangan kudu kita terima tina sarian maka saya kampanyekan kegiatan kota Bandung jaga rumah jaga rumah sokan sopian mautna keturing naik kami mah Jaga kudu aman ujek mautna balik ngaji ada tembok hari ya, tak ngaji pakai motor teror ya, ya. <laughs> kuningan yang benar jadikan kuningan dan dibikin ke kota lain kuningan kota baru setuju iya. kompensi mendukung kompensi menjaga fasilitas air dan angin air dari hulu angin ke raya Jangan masuk air di kompensi tumbuh di daripada apa apa kan udah budgetnya tapi pengen kenal sepuluh sendiri sampai kudu kudu yang udah kudu kudu karena doa kawinan karena eh doa dengan suku dengan dengan doa suka masjid doa suka wes itu ayah ini dengan doa teh dengan dengan dengan suku nah tubuh ibu kuat muslim di dunia versi Allah semua lalu saya berita dewe eh. di apor gue di Allah semua teh kota terkonsumsi di dunia adalah kuningan render kami filosofi kuningan teh warna warna teh emas kuningan pun emas mekan warna nah. geram lagi murahnya namun nah. kuningan mekan keperpecahan tidak akan ada harganya setuju keduanya itu alladzi yang amarona memerintahkan kepada kita semua bintisami hafdillah memegang tali Allah ngaji jumanji juarakan menteri mengaji jadi belum berarti pemiwalannya kuai yang mau terjadi yang mau tapi yang mengangkat Soalnya orang ya. Udah apa aturannya Dia aturan hidup saya kumah gitu ya Mekena saya Kudu jadi dulur Akur jeng pada dulur baru jadi dulur Dulur dari A Akur salam seribu jalur Salam satu aspal Udah kotor Allah Akbar Pagi di Manoai kudu jadi dulur Piking Jeng bobotok Dulur Kan beda baju Yang penting sarwahan Wanhat melanjutkan modal. Gunakan orang Islam satu hati, jangan kita hati. Jagalah hati, dalam tubuh. Kudu jadi nirwan. Kuma nirwan. Entrep di mana wae teu motong gendahan. Sok gabung di komunitas mana wae untuk diri dulu capek jamnya positif beristirahat dulu sedot nu positif positif ngaji positif positif ngaji ngaji nu kedua dulu pun nyeri hiji nyeri kau jika Islam begina, gering kan itu eh, kita teh hikmah di Allah kesila umat Islam teh makasehan kita diutus Allah beliau teh supaya tapi menuai hikmat, sukaranya menang hidayah. 7 juta manusia berkumpul karena ternyata Islam teh diizin Jadi kan. Nomor di Islam. Ya. Terus nyengat nanti lain terjadikan, tapi ternyata penguatan sunat lebah. di nawai madu. Saja jago lelaki, wajib ngalawan ribuan nyiruan, kenal dengan madu. Tapi saja jago jago lelaki, keluarnya Muhammad Kaiman. <laughs> nanti oh ya izin tahu kan, tahu lalu paling ini ya memang udah butuh izin udah mana minta izin dia minta maaf saya terus nggak bangun minta maaf Nah dari gantinya daripada izin pas saya dibacokan datang data geul bisa beredar datangan ayah data hulu teh tinggal ibu-ibu salah kita kemana-mana tempat diurus di dekat batur bisa beredar kesempatan kesempatan logo so kembali si alur Islam pasti kurban berkurban rumah kelakuan bapak bapak kita harus cinta, negara lancang silahkan dari arah dua karena kita dari mana apa mata mungkin motor di arah dua di payakan yang mau ke arah itu berarti kalau bawa lagi gimno kita umur sampai dendri dan ada mama di adu bosan si adu gambar wah nikah eh nikah kalau ini ya jelek lima ribu aku pada ngisi mah pasti kiin kok <laughs> duitnya mulia, tidak melihat batas waktu, umur, sehat, sakit. Setiap orang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Ini untuk penyemapan frekuensi. Hari ini kendaraan kita beda merek, varian, cc, bentuk. Besok masa mama, beranda, setuju tidak? Bapak no, anu, koleksi mobilnya di Kuningan, Aralis, di Bogaca, beranda balik. So, tinggalan, ada iya, boleh kain panggung kayak udah nana bangun deh di tentang arisan umur kita masjid hari hasil sararea Allah-Allah nyumbang adu musik semen jam manaon hari pikiran ku Allah membuka buka cari cing we hayala sholat insyaallah insyaallah Allah-Allah tuhan lagi quwata illa billah insyaallah hayala sholat wa subuh mah as-salatu ayeuna teh geus salat ge naon-naon. Lah raya ya, kejadian di Kuningan aya ieu aliran salat daun. Awali salat ayeuna kitu. Di mana ya, aliran naon? Salat daun. Kan. Rek kitu ae Ayo duha sholat satu dan sebelum di masjid kan saya yakin apa yang dikatakan Pak Bupati tadi akan menjadi kenyataan bahwa anak muda akan melunasi masjid setiap waktu sholat Allah apa? Allah Oke Pak subuh bakal diri. insya Allah Jangan Pak Amin datang Amin Amin mari kita datang mereka ah. saya doakan mampu lagi menjadi musafir orang safar doanya diijabah siapapun yang hadir hari ini berhak mendapatkan memenuhi panggilan Allah amin. Yang ini di kamar tahun ayun amin. Yakin kalau saya kudu makin duit niat sih kuat, ngabung sing hebat, urusan lebih Allah menepikan, menjada wajada. Yang bahaya kenapa kita harus bersatu? Panggilan Allah yang ketiga. Nah, Ustaz, panggilan Israel panggilan kematian yang tidak pernah diberitahu kapan di mana sedang apa. Kemarin di kira Condong, eh tukang roti pakai kupluk sekilo ngaji kau Ustaz Ebi juga nama. Dari kupluk, dagang roti pakai headset di kuplukannya torek kan gitu. dengan kayak gitu. Roti su, roti kacang, roti kadet, roti pisang, roti roti, roti roti. Dagang ada kereta api, jebret kata kereta. Cek Ustaz, lagi nu mau tabung la ilaha illallah mendingan sakarat tak talwinkeun. La kan? ilaha illallah. Kumaha jawabna? Tandur roti suhu. Kan? <laughs> Oh, bangga dengan komunitas, mengusuhi komunitas yang lain. Sungguh Maka saya kenapa? dakwahnya seperti ini. Saya masuk ke Polda, saya masuk Polres, Polres, Polsek, Polsek untuk mentreatment. Ayo berangan hiji, kami tempat ini tapi sama jadi dua, jadi hiji, jadi KB, satu bersatu bersaudara, buat berpikir tauhid movement. Maka saya turun ke jalan dakwah on the street, menyamakan frekuensi dan resonansi bila Jadi lupa dulu di mana saya ke Kuningan ke Asa Kalumpur Batur, ke Asa Kalumpur Sorangan, kamu buka pemajikan di dia mana? lagi ke semari jamaah kosor. Kita singgung orang dia lawan kali mau piknik kumpul. Karena kayak gitu. Ya, so, kenah kalau badulur mah. Maka tidak ada alasan untuk permusuhan. Wa tasimu bihablillahi jami'aw wa kaporoku, Jangan mufarraqah, jangan terpecahlah. Karena ini bernasibnya naas nanti di yaumil akhir. Di kuburan, di kubur, aina mutahabuna di rubillah. Mana dulu yang bersatu padu menyatukan hati kolbu berdasarkan ruhku al-Islam di jalan persatuan dan kesatuan NKRI harga mati setuju? tapi kalian sih saudara Islam kuningan dukung saudara ya jadikan tempat curhat oh musuh setuju? so enak non curhat pergi curhat bapak kapolres kamu gak ganggu tong saruana menurang keciduhan tong malas nyiduhan ini maulid nabi Nabi dilahirkan untuk memberikan contoh laporkan lakum bi Rasulullah uswatun hasanah. Wa ma arsalna kami rasulin ila rahmatan lil alamin. Jadinya ahan kasalarean Nabi mah. itu dikir di dirawat di pangku, di Cidohan dilawat Nabi. Tadi apa sejarahnya Nabi rek masjid di di yang ku Yahudi, malas Cidohan Lain Nabi itu bukan Cidu. Gak perlu. Gak penting. Terus gua harus bilang wow gitu. Tapi ketika yang meludahinya sakit, siapa yang akan ngopnya? Tak enak, kanya yang nyawa, bere nu korek, sabuk nu kuningan juga amat juga gitu. Mungkin motornya belajar kelut, belajar siri. Mangkura bro, lain tewani, nggak penting. Terus udah pergi salto. Tong di payah, bukan mungkin payah sorangan. Kalau capek, tong jadi Israel. Tuhan wah sedepi nyuna kalau su mereka mati dan moyokan kemana udah pernah mau baju mama kita kita pakai kami dari dilawan dan kita baru dapat di tamu dari saman ya cici kena jadi hari di klor ada jangkung tubuh Isi kena jadi hari kena jadi dan tangan, tapi beda rasul ada tangan mau obat di mau doa di orang ada tangan mau lu jadi hari ke istiqomah sehat sih gue Betul saudara ini Terus gimana ya awak panas jeng lelis Angga lama Ya panas bisa Namun ditanya penuh gelo Tong sarua gelo Tanya penuh gelo jawab apa? apalah penuh gelo Ngobrol Lu jadi efeknya gitu Ya Tetap bertanya penuh gelo Ulah sarua kudu ngelehat mengalah untuk mana? Saya tanya apa? Peribahasa mengalah untuk mana? Rasul itu sekali perang menjauh musuh, baik ketika nunjuk dulu sholatnya di ciduan baik sholat ditumpukan dari onta ke Madinah di Baleno ke Batu coklok lain dibalas gigi non Jibril lain mataran angkot turun itu nawaran saya di rumah aku baru dia ke Baleno mana toh Rasulullah secara pahlawan kami nabi gunung lalu mencari rezeki sholat coba usah replik kakuningan tong batu tiga rosul putih subasa itu langsung dengan masjid ya Allah pejetkan orang dunia yang pertama goreng asli maka Al-Baqarah 213 ini membantu keamanan iman aman Islam selamat artinya itu sederhana iman aman Islam selamat ihsan disiplin tertib taat rambu-rambu lalu lintas kumaha motor kuningan mah saya nunggu mah babu goreng itu dari sama ajuan eh, kan lu apa polisi polisi bingung gimana lah gue apa apa apa apa dan aku nyanyi asyik ah, dulunya beak sudah tilang lagi Sumpah pelakor tiluan apa kok operasi jadi bingung polisi Naik mana apa tuh naik motor atau mana? Apa-apa naik motor tiluan siapa Obat apa tuh cukup lelet सीधे return Kutuk-kutuk kan saya mana bina, ah, bu, di sholat yang sambungan, dan bintang-bintang ini curug kan, siapa tuh? Tuh dibacain saya kasih. Lagi tua wae, walau takor roku, untuk ngintiro, beda kaidah, beda beda akidah. Oh, Jerman sama. Slowly but kalah, mewah kalah. Jemri, tapi hari, tinggalin tayi kamar, bahwa sehat Maka di Quran surat 2 Al-Baqarah 213 disinyalir asal karena jiji ada lahir bahwa lahir turunan anak lebih ke orang akhirnya anak hijuna layak ke surga ada di surga Ini balik klik ini. Ya, itu ke surga ada diusir ke dunia gunah diusir ngalanggar ya, nah, bagian polisi pak tilang pak ada ditilang ke Allah mana yang dicarek kalau di opi cicing diusir ke dunia nih tapi kamu kakuningan anak incun anak incun nah kabeh hayang asup kasut hai bapak urang ada anu diusir di surga gara-gara non melanggar seberapa pelanggaran Enak urang hayang kasut seberapa pelanggaran non bukan orang gerok bukan kabauhan ya teh gawain kasur surga terapasnya kami surga mah terapasnya karena perbedaan pendapat tidak harus menyebabkan perpecahan yang menyebabkan perpecahan itu bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Siri saya tahu saya lain coba nanti tenggelam. Samakan resonansi dan frekuensi. Hanya mainahu jauhkan iri dan dengki. Setuju? Apa kuncinya satu kata Hakim. Jagalah hati, jangan kau nodai. Bermak itu hati. Tendamai itu mah. Tetangga bahagia, mending kulkas gebel. Beli mobil gebel meli palabora gebel meli motor anyar gebel kata nama nges boga kulkas pada pola mobil kulkas cima karek boga gebel kan itu payah nanti maka di Al-Quran ada pernyataan Allah wa min syarri hasidin dulu kita kedengkian so beda komunitas rek GBR rek GBR itu singkatan gerakan bersatu menuju ridho Allah Eh, sok ekstrim tina kehadean penumpang bela bela banyak kehadean tapi yang kehadean bang rusuh tanya bela terus ngaji di syiarul islam menang ilmu jeung dan epi wastabiqul khairat yo gasba yang kehadean sen mau tisu air kehadean ibu pigawe kayak ini ini di pentaskan pangku di pentaskan alhamdulillah di ciduhan Mesti pun tak sedih di luar, cek saya kerja kerja terus, katanya pada mirip motor semua lalu musuh geng motornya main tenggelam wae disusul seperti udah pengeran tanya kenapa gue bisa ngerek ngisi orang pernah ketipu kan rekin eh, e biar meja dua setengah weng pik edan eh, susuli nih kayak motor menit standar ini iya paling dawar pas keluar langsung ke calonnya ngasih imren Mana apa tuh yang biasa? Mana tong butuh yang tujuan benar jelas gitu ah. Tapi mulas daripada yang enak motor. aja ajal tuh bin syaitan. Jangan tergesa-gesa. GPRS gaspol dan bisa Sok hobi ala makanan tinggi, Almarhum ma'a man ahabba. Jelma barat yang karesepna Sok dukung bukan bupati komunitasnya senang dukung dukung penting usung sholat jamas ya, iya. usung ngaji hari mengingat ising mawat kerja tubuh kemarin di Bandung ayah mawat ke Musa di kotor gula <laughs> banyak dengan Musa tong nyalaman gula kita Israel itu kamu siang Musa Ingat sejarah si Olga, Bala dan Gering berobatnya kemana? Kena hindari naon, hindari kemauan. Di sana si Olga di Singapura mau hijrah gitu. Ya hijrah ya Jakarta nongkol lah. Si Olga kayaknya Eh, sedang besok sama wajah kita sama tengkorak, kapling kita sama dua kali satu. Tuh ini namanya kan kesamaan ya. So, nggak sampai dabian ada jelma ayat sawana ini dan kesamaan persamaan main dabian. Setuju? Cung ini untuk pernah morong. tuh ini sanua. Jenggunawan gerakan morong sama Gerakan cung pasti dipakai birin lah taubat. Allahumma ij'alni minat taubatina wa ij'alni minal mutatahhirin. Maka rekaman nanti izinkan kita bersaing. Kenapa Ustaz ada hijrah? Karena kemarin dia jadah, sekarang ada di atas saja. Kemarin dia bejat, sekarang sekarang dia taubat. Kemarin dia maksiat, sekarang dia taat kemarin dia konvensional, sekarang dia syariat. Kemarin dia takwa, pada dia takwa ingin memberikan mereka coklat, tapi sekarang tidak. Jadi buat coklat, nah aku dia syariat. Siapapun akhwat yang memikat, aku beri dia coklat, tapi aku beri dia setelah kalau sholat. kullu man 'alaiha semua akan binasa kullu ajalin sama semua ada kadaluarsa dan expirednya kullu nafsin dha'iqatul wala yastakbiruna staf ini itu bisa dihayang-hayang tuh bisa dihukum Jeluk waktu dengan mangsa aja pasti tiba Bertobatlah sebelum aja tiba Karena aja kita tidak pernah menunggu tobat kita Tak terasa waktu berlalu Kutempuhi dengan dosa Cukup untuk penangan dosa Niscaya selama ini menyelimuti Sementara di rumah ibadah Tapi jarang dipakai ibadah Hari ini aku temukan syiarul Islam Ma'asyirul muslimin tentukan jalan hidupku Rekam anak Selama aku masih diberi umur yang panjang. Mereka mana tuh? Misalnya itu pak, balik lagi. Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah Nabi. Al-Quranlah kitabku, Islam bernafas Selama aku bernafas Allah akan selalu di hatiku Bapak dalam keadaan husnul Iya Malu atau selebritis Bandung Yuki Pasmen hijrah Primus hijrah Reza Noah hijrah Sunu Mata hijrah Imbo hijrah Artis selebritis Seseh tabungan Ayo ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo Kurang dicopot diletakan terus tinggal ayat kotokan si anak naruka bakar benar nggak bu benar nggak bu ibu tidak pernah mengenal haus yang penting anaknya nyaman benar nggak bu ibu tidak pernah mengenal apa yang penting anaknya kenyang benar nggak bu lalu harus dihianati dengan maksiat kita ibu ridho menjadi anak nabung maksiat ibu nincar untuk rokok yang dengan ibu mandi diletakkan sama menggunakan nincar untuk neraka menangis lebih sakit daripada melahirkannya Sementara mama kita banyak menangisi kita. Jangan merasa hebat dan seperti hebat. Usaha orang dihebatkan. Ridullah, ridullah Allah wa Allah wa syuftul walidain. Ibu menangis ketika melahirkan kita. Ibu menangis ketika kita anaknya melahirkannya sakit. Ibu menangis ketika anaknya ingin sekolah takut tidak terbiayai, diberikan kulit nyuci. Ibu menangis ketika anaknya tidak takut lulus sekolah, ibu bantu PR kita. Setelah lulus, ibu menangis yang kita kuliah, kerja kuliah, ceri kenes, yang kita menanggawe gawe, terus menang gawe, ciri kenes, yang kita menang jodoh, terus menang jodoh dikawinkan, buka hutang, PKL, dan tenda, jeng, jumpa, kabayar permasalahan konflik dari pertanyaannya dibalik brother kira jadi dari murah dengan doa terbaik bagaimana kalau ibu yang melahirkan kita yang habis waktunya untuk membahagiakan kita wafat besok kita belum mulai tarik acik bayar atau kan? kok Allah mengade kamu apa ka iman teh nyeriun kalau setuju tidak ya maka bila kau takut pada rajamu lebih takutlah pada ibumu Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Sahabat Rasul, ummuka, ummuka, ummuka, ibumu, ibumu, ibumu. Sudah kali. Nol artinya dari tiap budak itu buka indung ting kali nyawa. Nyampe capek ting. Kenapa? Dari ada tinggu dari air susunya. Cek Gimana kamu dari kasih sayang, ya benar? Susu, ngebangunan kartovel, sampai di pelecehan seksual, dapat dengan polisi, semoga mudah mas ya, para yang apa Indung demi anak, berata kedua sana sekali kak Indung. Maka mengundang bau, cicing di geng motor, saya jelek nageng nah, udah mau kasus kak Indung. Kamu Indung lebih kaya nyaman, kongkor kecoklok, gerang, lepas, lepaskan kasus udah. Berjadilah untuk tetap satu bersatu bersaudara, saling menjaga di antara kita. Aina mutahabuna birutillah. Ini ada gerakan masuk surga dengan cara yang aman. Satu, aman. Absus salam, tebarkan salam. mengidik sawek Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Buat ibu kolam jangan hanya cerita tapi cerita sila asal gue budak berges ya, di TNTC ya air cobrok di TNTC ke budak berges merenau sebelah ceker udah ada, sama ceker Hafsus salam wa ibu Tuhan Wasilul arham Kudu minang ayat diam Subuh berjamaah Salat maghrib berjamaah Ini minang panggil Ke sholat masuk sesalamannya Maya kebacaan Wasallu bilai di mana sunyam Ini mah PR salatnya Kuningan ayat kondisi Kudu takwa ke Allah Dengarkan sholat malam dengan kunci dakwah terberat adalah sholat malam. Insya Allah kuningan kondusif dengan empat gerakan, absus salam, tegakkan salam, wa akimu charity, berbagi, wasilul arham, bangun komunitas melalui ada Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan, satu bersatu bersaudara, mahiji, mafahili, mafisa, mahajani dua, Saakun, sadapun, sasemun, sakasun, sampun, akun lebih kajian di dulu, lebih kajian kumpul. Setuju? Di akhirat menang dulu maha kumpul. Terakhir wasilun wasolu bilai di mana sunya yuk kurang salat penting supaya kuningan kondisi bupati sehat keamanan tenang dan semua nyaman aman tentram satu bersatu bersaudara. Kecis itu melikopea sakit wa eh tomat ayam putih tamat eh panjang jalan macet mali panjang panjang sehingga belum macet sege pondok panjang pangkotan di cis itu rekonok panjang apa apa belum satu itu. Mari kita tutup dengan doa.